Seorang yang mengucapkan kalam. Apa ini juga talbis? Alhamdulillah tahdir tidak membuat bangkrut. Ustadz Buton tetap tegar. Bahkan dakwanya di Tegal semakin melebarkan sayap. Maksudnya apa ini? Alhamdulillah tahdir tidak membuat bangkrut. Memangnya ada tahdir yang membuat bangkrut apa? Urusan dunia <laughs> jangan dibawa ke urusan agama ya miskin. Anta miskin. Nah. Urusan orang jualan tidak dibawa ke dalam agama. Bangkrut dengan tidak bangkrut itu urusan dunia. Tahdir. Tahdir dalam urusan agama. Tahdir dalam urusan agama. Kalau seorang itu sudah ditahdir. maka ketahuilah agamanya tercoreng agamanya tercoreng. Kalaupun sekarang banyak orang mengikutinya, itu karena dalam keadaan tidak tahu, besok akan tahu. Kamu kira orang-orang ini akan ikut terus? Enggak, hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak balikan hati manusia. Kalau mereka menginginkan kebenaran mungkin pada waktu itu mereka akan lebih tahu mengikuti. Betapa banyak orang yang mengikuti ikhwanul muslimin tadinya. Simpatisannya. Pada kemudian hari mereka meninggalkan apa? Ikhwanul muslimin karena tahu, oh ternyata ikhwanul muslimin itu khawarij. Ditinggalkannya ikhwanul muslimin. Padahal tadi dia bersama mereka. Dan ya subhanallah, siapa yang mengatakan bahwa banyaknya pengikut itu selamat dan sukses. Kalau banyak-banyakan pengikut, jamaah tablik banyak. Kamu mengatakan sukses mereka. Sukses apanya? Sukses hurufnya. Hurufnya sukses. Tidak sukses. Agamanya tidak sukses. Wallahu alam bisawab. Kalau dikatakan melebarkan sayap, nah kalau sayapnya ini menggabungkan antara hak dan batil, itu bukan sayap. Yang diinginkan dengan kebaikan. Tetapi itu adalah mengumpulkan kebatilan. Lihatlah dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Semua orang bisa di, dirangkul semua orang bisa dirangkul. Makanya kata para ulama salaf, apabila kamu dapati manusia, dia bisa merangkul semua manusia, maka ketahuilah dia itu adalah ahlul ahwa. Dia bisa merangkul semua manusia itu adalah ahlul ahwa. Tidak ada yang bisa merangkul semua manusia. Kecuali ahlul ahwa wajahnya bisa seribu. Di sini warnanya hitam, di situ warnanya putih, di situ warnanya merah, sana warnanya abu-abu. Wajahnya bisa berubah-ubah wajah. Wallahu a'lam bisawab. Enam. Dakwah yang hak dikatakan hak dan pembawanya di atas al-haq walaupun dia sendirian. Walaupun dia sendirian. Walaupun dia sendirian tidak ada yang mengikuti. Dia tetap dikatakan di atas al-haq kalau dia berjalan di atas al-haq. Kalaupun banyak yang menyelisihinya. Demikian. Ukurannya bukan banyak-banyaknya orang yang mengikuti. Kita bukan dakwah-dakwah demokrasi banyak-banyakan orang, bukan. Wallahu a'lam bissawab. Dulu kita dapati para ulama kita tidak ada yang bersamanya kecuali dia sendiri. Sehingga para ulama kita mengatakan atau salafun saleh mengatakan al jama'atu ma wafaqal haq in kunta wahdak. Seorang yang berada di atas al-haq. Itu dikatakan jamaah. Padahal jamaah ini maknanya banyak. Tetapi dikatakan jamaah. Kalaupun dia bersendirian. Selama dia berada di atas al-haq. Adapun kalau banyak. Tidak dikatakan jamaah. Kalau dia menyelisih apa? Menyelisih al-haq. Allahu a'lam bisawab. Allahul musta'an. Begini akibat salah didikan begini. Salah dididik jadi begini. Pemikirannya kacau.